Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ahibati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas ayat Ghoribah yang ke-12 yakni tentang lafaz atani atau atania yang ada dalam surat An-Naml ayat 36. Lafaz atani dibaca dengan dua cara. Dan perhatikan huruf ya ya kecil yang ada setelah huruf nun. Sekali lagi, lafaz atani dibaca dengan dua cara. Yang pertama, huruf ya kecil dibaca dengan fathah ketika wasal. Contoh, surat An-Naml ayat 36 kita baca فما آتاني الله خير مما آتاكم Perhatikan, saya ulangi sekali lagi. فما آتاني الله خير مما atakum. Saya baca tidak dari awal ayatnya, tetapi saya penggal dari fama sampai mimma atakum. Lafaz atani ada setelahnya huruf ya kecil dan ketika kita baca sambung yaknya harus dibaca dengan fathah. Yang kedua, dengan baca wakaf pada lafaz atani. Ketika membaca wakaf atau berhenti, ada dua cara. Yang pertama dengan isbatul ya, yakni menetapkan huruf ya. Yang kedua hadful ya dengan membuang atau tidak membaca huruf ya. Caranya bagaimana? Perhatikan bacaan berikut ini. Kita baca dengan menetapkan huruf ya. Fama atani Fama atani Ini dibaca dengan matobi'i dua harokat ni ya fama atani yang kedua yang kedua dengan tidak membaca huruf ya fama atan fama atan tan dibaca dengan dua harokat atau empat harokat atau lima atau enam harokat maaf atau enam harokat inilah cara membaca lafaz adania ketika wasol dibaca huruf iya dengan fathah ketika wakof membaca dengan menetapkan huruf ya atani atau boleh juga dengan tidak membaca huruf ya dan memanjangkan lafaz atan wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam